ketika Allah taala uji dengan adanya ibadah yang diperintahkan mengkhususkan di hari Sabtu maka Allah uji mereka dengan datangnya ikan Di tepi pantai Dan mereka pun Dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama Kaum yang mereka melanggar Tetap berusaha mendapatkan ikan tersebut dengan melakukan hilah. Dan golongan ini Allah Ta'ala jadikan mereka dalam surat Al-Baqarah 161 Falamma atau ammanuhu anhu Kulna lahum kunu qiradatan khasiin Setelah mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maka dikatakan kunu khiradatan khasiin jadilah kalian monyet-monyet yang hina Allah jadikan mereka itu menjadi monyet wujudnya nah rupanya menjadi rupa monyet demikianlah mereka yang melanggar yang kedua, kelompok yang mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Kelompok yang mereka melakukan nahi mungkar. Dan kelompok ini kelompok yang selamat. Kelompok ini kelompok yang selamat. Yang ketiga, kelompok yang sakatat diam falam taf'al walam tanha tidak mencari ikan dan tidak pula melarang orang yang mencari ikan tetapi mengatakan kepada orang yang mengingkari kemungkaran lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum au mu'azzibuhum Kenapa kalian mengingkat menasehati orang yang Allah taala binasakan Allah siksa dengan azaban syadida Golongan ketiga para ulama khilaf Apakah mereka termasuk golongan yang selamat atau ikut bersama mereka. Khilaf di kalangan mufassirin. Namun intinya kata Syekh lama nazala al-azabu lam yanju illa alladzina nuhu anil munkari. Namun kata Syekh setelah turunnya azab tidaklah selamat dari azab tersebut kecuali golongan yang mencegah kemungkaran. Amaladzina sakatu Adapun orang yang diam falayudro halhum Hal minan najin amhum hum ma'al halikin Orang yang diam tidak mencegah kemungkaran itu tidak diketahui. Hal apakah mereka orang yang selamat atau mereka orang yang ikut binasa? Demikian pertanyaan Syekh memang khilaf di kalangan mufassirin. Nah, sehingga oleh karena itulah kita ambil pelajaran bagi kaum muslimin di mana kaum muslimin telah diberikan oleh Allah hari Jumat sebagai hari yang paling mulia. Nah, khairu yaumin tala'a fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari di saat terbitnya matahari itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam Wafihi ud udkhilal jannah dimasukkan ke dalam surga Wafiha ukhraju minha dikeluarkan dari padanya. Wala takumu as-sa'ah illa yawmal jumu'ah. Tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Naam. Demikian hadis yang sahih menerangkan hari Jumat itu hari yang paling mulia. Kalau orang Nasoro hari Ahad, orang Yahud hari Sabat, maka kaum muslimin Allah pilih hari yang lebih baik dari Sabtu dan Ahad yaitu hari Jumu'ah. Maka jangan sampai kaum muslimin meninggalkan kewajiban sholat Jumu'ah. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, layantahiyanna aqwamun an wada'ihimil jumu'at. Hendaklah sekelompok kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat, sholat Jum'at, Jumat. Aula yakhtimannallahu ala kulubihim. Atau kalau tidak Allah Ta'ala akan tutup hati-hati mereka summa minal ghafilin kemudian setelah itu pasti Allah jadikan mereka orang-orang yang ghafil lalai demikianlah hati manusia muslim ketika meninggalkan sholat Jumat hatinya ditutup dan dijadikan orang yang lalai dari pada mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis Muslim. Selanjutnya, <clears throat> dengan itu seorang muslim memuliakan hari istimewanya sebagaimana orang Yahud diperintahkan memuliakan hari mulianya hari Sabat ketika mereka melanggar Allah jadikan mereka monyet-monyet maka kita mohon kepada Allah Ta'ala Jangan sampai hati-hati kita Ditutup oleh Allah Lantaran meremehkan Sholat Jumat yang ada Selanjutnya Nahi mungkar maasirul muslimin Itu akan menyelamatkan dari azab Dalil berikutnya. Kata muallif walamma dzakara subhanahu wa ta'ala fi surati Hud. Dan setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Hud ayat 116, 117 Ma waqa'a fil umami sabiqati Apa yang menimpa fil umami sabiqah pada umat-umat terdahulu minanakabat dari berbagai macam petaka-petaka wal uqubat siksa-siksa wal halak dan kebinasaan-kebinasaan qala subhanah Allah bercerita siapa yang selamat siapa yang ditimpakan petaka siksa dan kebinasaan lihat falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum maka mengapa kana minal kurun umat-umat terdahulu min qablikum jadi umat sebelum kalian Ulu baqiyah Yang mereka Naam Mempunyai keutamaan Ulu baqiyah yang mereka punya keutamaan Yanhauna anil fasadi fil ard Mereka mencegah Al-fasad Kemaksiatan Kemaksiatan di muka bumi ini illa qalilan kecuali memang sedikit illa qalilan kecuali sedikit mimman anjayna minhum yang kami selamatkan dari mereka Kenapa sedikit yang diselamatkan kaum muslimin barakallahu fikum wattaba'al zalamu ma utrifu fihi dan orang-orang yang mereka berbuat zalim berbuat kerusakan. Mereka ittaba mengikuti ma'ut fihi. Lebih mengutamakan kemewahan-kemewahan yang ada pada mereka. Wa kanu mujrimin. Dan mereka itulah orang-orang yang berbuat dosa. Wa makana rabbuka liyahlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun dan tidaklah Robmu liyuhlikal qura akan membinasakan sebuah kota yakni penduduk kota tersebut bidulmin dengan sebab karena suatu kezaliman kecuali karena sebab kezaliman mereka sendiri Allah ketika mereka berbuat zalim Allah berikan kebinasaan. Kalau tidak, wa ahluha muslihun dan dalam kondisi ahluha penduduk negeri tersebut muslihun. Allah tidak akan membinasakan mereka dalam kondisi penduduk negerinya itu muslihun. Apa muslihun? Melakukan perbaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarul muslimin Diterangkan oleh Syekh Nasir sadi Tentang ayat ini Yaitu ayat surat Hud Ayat 116 Ittaba'al ladhina zalamu ma utrifu fih Orang-orang yang berbuat zalim mereka lebih mengikuti kemewahan. Aiy? ittaba'u ma hum fihi minan na'im wat taraf lam yabghu bihi badala yakni mereka orang-orang yang mengikuti kemewahan dari kenikmatan dunia kanu mujrimin ay zalimin mereka berbuat zalim bittibaihim dengan mengikuti orang-orang yang melakukan tadi ma'utrifu fihi dengan kemewahan-kemewahan dunia Walidhalik haqqa alaihimul iqab. Pantas diberikan azab. Maka marilah mereka orang-orang yang sekedar mengikuti kemewahan dunia akhirnya berbuat dosa maka mereka tidak selamat. Lalu yang selamat siapa? Ahluha muslihun. Yang penduduk negerinya itu muslihun. Apa itu muslihun? Maqala solihuna faqat. Bukan dikatakan solihun, penduduk negerinya orang-orang soleh. Tapi pakai kalimat muslihun. Apa itu muslihun kata syih Ay alladina ya'murun bil ma'ruf. Muslihun orang-orang yang mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walihada qal oleh karena itulah illa qalilan minhum. Sedikit yang diselamatkan dari mereka. masal muslimin, muslihun. Muslihun disebutkan dalam tafsir As-Sa'di muslihun lima afsadan nas. Muslihun lima afsadan nas. Mereka melakukan perbaikan apa yang dirusak orang. Orang membuat kerusakan, dia justru melakukan perbaikan. Di saat orang menebarkan kesyirikan, justru dia menyerukan tauhid. Namanya muslihun. Bukan terbawa yang kebanyakan orang. Di saat orang rame-rame digiring berbuat maksiat, justru dia mengajak ketaatan. Muslihun namanya. Dia terbawa ombak. Muslihun. Qaimun bidinillah Muslihun adalah orang-orang yang qaimun tegak di atas agama Allah. Yada'una man dhalla ilal huda. Yang ketiga, muslihun adalah orang yang mengajak manusia Naam dari orang yang tersesat menuju petunjuk. Orang yang tersesat diajak ke jalan yang lurus. Itu namanya muslihun. Mereka mengajak orang yang tersesat untuk tidak tersesat. Yang terjatuh kepada kesesatan, kebid'ahan, diajak kepada sunnah. Namanya muslihun. Bukan dibiarkan. Dibiarkan orang itu lalai dan lupa dengan nasihat Nabi. Wasyarrul umuri muhdatsatuha Sejahat-jahat urusan itu perkara yang dibikin-bikin dalam agama. Dia ingatkan. Nah, namanya muslihun. Bukan memecah belah umat. Muslihun, perbaikan umat. Memurnikan umat. Ikhlas mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslihun yang berikutnya. Yubasiruna minhum alal adha' wa yubassirunahum minal ama mereka memperlihatkan kepada manusia alal adza segala perkara yang akan mencelakakan manusia ini bahaya ini membahayakan ingat dan menampakkan kepada orang yang buta ini jalan neraka jangan diikuti Orang supaya membuka mata itu. Ini kebaikan, ikuti. Orang disuruh membuka mata, muslihun. Nah, inilah orang yang selamat. Tapi sedikit. Watakara subhanahu wa ta'ala najaha ula'il qalil. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud bahwasanya yang selamat dari mereka itu al-qalil sedikit kenapa sedikit alladzina yanhauna al-fasad fil ard orang yang mencegah kerusakan di muka bumi itu jumlahnya sedikit wa anal aksarin halaku dan yang banyak mayoritas itu justru binasa Hah? Lianahum la yanhauna 'anil fasad fil ard karena mereka tidak mencegah kerusakan yang terjadi di muka bumi. Nah, ini faidah amar ma'ruf nahi mungkar seorang akan selamat dari azab. Selanjutnya Wa kama annal inkara bis sababul lin najati minal azabi wal iqab. Sebagaimana mengingkari kemungkaran sebagai sebab keselamatan dari azab dari siksanya Allah taala. Fa inna tarka al-amri bil ma'ruf wa nahi munkar sababun lil halak. Berarti lawannya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai sebab kebinasaan wasababun lilaknatillah dan sebagai sebab turunnya laknat dari Allah. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini eh, bahayanya orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Diturunkan azab tayyib dan juga diturunkan laknat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Bani Israel. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Allah Ta'ala berfirman lu'inal ladzina kafaru Allah telah melaknat orang-orang yang mereka kafir min Bani Israel dari kalangan Bani Israel keturunannya Bani Yakub alaihissalam anak cucunya Yakub alaihissalam ala lisani Dawuda melalui lesan Nabi Dawud alaihi salam wa Isa bin Maryam dan melalui lesan Nabi Isa putranya Maryam alaihi salam dalika bima asau kenapa mereka dilaknat oleh Allah yang demikian itu karena mereka asau bermaksiat kepada Allah yang kedua Wakanu ya'tadun dan mereka itu melampaui batas-batasnya Allah membuat kedoliman-kedoliman kepada Allah dan manusia dua sebab sebab yang ketiga kanu la yatanahauna amungkarin mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran Fa'alu yang mereka lakukan. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang dilakukan di tengah mereka. Itulah tiga sebab dilaknatnya Bani Israel. Labi sama kanu yaf'alun itulah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Masyarul muslimin dosa kadang Padanya diturunkan laknat. Iya. Yeah. Maksiat kadang mendatangkan laknat. Contoh di dalam hadis Muslim dari jalan Ali bin Abi Thalib beliau menceritakan hafidtu min Rasulillah bi arba'i kalimat. Saya hafal dari beliau SAW empat kalimat. Nah, apa itu? La'anallah Allah, dzabaha li Satu. Saya hafal yang disampaikan oleh beliau Allah melaknat orang yang nyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah. Satu. Jadi segala bentuk sembelihan-sembelihan untuk mengagungkan selain Allah itu bukan mendatangkan rahmat, laknat. Dua. Allah man la'ana walidih Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Seorang anak bertengkar dengan orang lain. Dia bawa, dia laknat orang tua orang lain. Akhirnya orang lain tadi melaknat, mencaci maki orang tua kita. Ini dosa yang disebabkan oleh perbuatan anak. Sehingga bapak ibunya dilaknat orang lain karena dia berbuat kejahatan kepada orang tersebut. Orang seperti dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, la'anallah man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi kebid'ahan, suatu muhdis, hal-hal yang bid'ah, Dilaknat oleh Allah. Bid'ah itu mendatangkan laknat. Bukan membawa syiar, bukan. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah orang lain dengan dolim, Ya. Patok tanah digeser setengah meter per tahun. Ya, bukan nyewa, bukan gade, bukan. Bukan beli. Bukan nyewa, bukan beli, bukan pinjem. Tapi zalim dia, merampas. Dilaknat oleh Allah. Man tawaqa shibron minal ardi dulma tawaqahu sab'i al-aradi. Siapa yang merampas tanah seperti tadi dengan cara zalim dikalungkan di lehernya hari kiamat nanti tujuh lapis bumi sebagai azab dia. Ini dosa membawa laknat. Yati. Maka berhati-hati dari dosa yang disebutkan laknat di situ. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala Rasulullah melaknat Akila riba wa mukila wa syahidah Syahidaihi wa katibah Dan hadis muslim Allah melaknat orang yang memakan hasil riba Bukan dimakan tok untuk beli mobil Beli rumah hasil riba Laknat oleh Rasul alaih salatu Wa mukilah diberi makan dari hasil riba Naudzubillah gaji. Yang ketiga syahide saksi. Dua saksi. Dan katib penulis transaksi riba. Hadis Abu Dawud dan Muslim dalam sahih. Ini dosa membawa laknat. Ya. Maka berhati-hati jangan sampai seperti yang menimpa Bani Israel. Maksiat melampaui batas sehingga mendatangkan laknat dari sisi Allah dan sebab yang disebutkan dalam ayat ini mereka tidak saling mencegah apa kemungkaran akhirnya dilaknat Asy Nasir sadi menyebutkan kenapa orang yang tidak ingkarul mungkar itu pantas mendapatkan azab yang pertama bahwa mujarradus sukut fi'lu maksiyah. Semata-mata orang diem dari mengingkari kemungkaran berarti melakukan maksiat. Itu enggak mengingkari dengan tangan anda, dengan lisan juga anda, hati juga anda. Itu maksiat. di hati Menunjukkan imannya kemana itu. Ya, maka nah, kata Syekh Nasir Asadi, mujaradus sukut fi'lu maksiat. Cuman diam saja, tidak ada upaya mengingkari pelaku maksiat. Ya. Fa'ilam yubashirha. Walaupun dia tidak secara langsung berlakukan maksiat itu. Lu saya tidak ikut maksiat, cuman diam. Tidak mengingkari dengan hati, dengan tangan, dengan lisan. Bahaya sekali. Tidak ingkarul mungkar. Yang kedua, Nah, mayadulu ala at-tahawun bil ma'asi wakilatil iktiras biha. Tidak mengingkari kemungkaran itu menunjukkan meremehkan maksiat. Tahawun bil ma'asi menganggap remeh maksiat. Orang kalau cemburu terhadap satu perkara, dia akan marah karena Allah. Ini tidak ada pengingkaran dengan lesan, tidak, hati tidak, tangan juga tidak. Mana kecemburuannya? Yang ketiga, anna dalik yajri uswat wal fasaqah alal iksar minal ma'asi. Yang ketiga, tidak mengingkari kemungkaran. Itu menjadikan semakin yajri, terus melakukan pelaku maksiat, pelaku kefasikan, al-iksar dan semakin banyak kemaksiatannya. Orang yang berbuat maksiat itu merasa tenang. Lo apa? Lo ada yang ngingkari, berarti boleh. Ini, ini bahaya. Nah, sehingga kalau sudah semakin sering, karena ada yang menghalang-halangi, terus bertambah jahatnya dia. Semakin besar maksiat dan semakin besar rusaknya. Maka harus ingkar mungkar. Yang keempat, anna fitarkil ingkar lil mungkar yang dari su al ilm. Bahwa tidak mengingkari kemungkaran itu akan menjadikan lenyapnya ilmu. Wayuk sirul jahil dan semakin banyak kebodohan. Ilmu hilang. Orang sudah tidak tahu ini boleh apa tidak sih ya. Tidak ada mengingkari. Oh berarti boleh. Nah itu. Ilmu hilang. Yang menyebar apa? Bodoh. Baina fainal maksiyah. Karena maksiat matak roha wasuduriha min kathirin min asqas karena kalau maksiat semakin diulang-ulang dan semakin bermunculan orang berbuat maksiat, naam dan semakin banyak orang yang melakukan dan tidak ada yang mengingkari dari ahlu din wa ahlul ilm ya ya dunu laysat maksiat. Akhirnya orang menyangka wah ini bukan maksiat. Kamu aja yang aneh-aneh gitu. Kamu ini aneh. Sudah merata di sini kayak gini budayanya. Aneh kamu. Dianggap aneh. Yang mengingkari malah diasingkan. Lantaran maksiat tidak diingkari. Barakallahu fikum. Ya. Ketika ada istilah pacaran islami gitu. Kita komentar loh, mana ada pacaran Islam? Mungkar itu. Ya. Dikomentari, wah itu orang tidak gaul itu. Naudzubillah min mendalik, Kemungkaran tetap kemungkaran, tidak boleh dilebeli islami. Karena zaman sekarang apa-apa serba islami ya. Ya. Mungkar tapi dilebeli apa? Islami. Sudah jelas maksiat. Nah, barakallahu fikum. Kalau dulu zaman jahiliyah Kesyirikan dibungkus dengan syafaat. Kan kita tolong kepada orang soleh. Namanya syafaat. Betul syafaat. Tapi syafaat yang syirik. Kan begitu. Terkabulkan pemahaman mungkar dari hati manusia karena tidak ada yang mengingkari. Orang berilmu bicara. Jangan malah ada yang bicara diingkari. Jangan bicara syirik, bid'ah di tengah masyarakat kita. Bok memecah belah umat. Ini ikhwanul muslimin namanya. Walaupun dia tidak ngaku ikhwanul muslimin, itu pemikiran ikhwani. Nah, ta'awan fi matafakna kita kerjasama apa yang kita sepakati persatuan Islam. Wanak tadir naqtadir ba'duna ba'dan fi ikhtalafna. Kita saling hormat menghormatilah sesama pelaku maksiat. Itu. Sesama ahlul bid'ah saling menghormati. Jangan saling menyalahkan. Ingkarul mungkar mau ditaruh di mana? Ada prinsip yang menyimpang dari manhaj para nabi dan rasul. Hisbiyah, ikhwanul muslimin. Maka alus sunnah yang berjalan di atas manhaj salafus soleh tentu berusaha ingkarul mungkar sesuai kemampuannya. Taib dan masih banyak lagi Syekh As-Sa'di menyebutkan bahayanya tidak ingkarul mungkar, kerusakan yang akan muncul. Selanjut Waqad qattala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayati ala Faqattala nabiyyu alaihi salatu wasallam hadhihi al Taala ala ashabihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ayat tadi surat Al-Maidah 7879 kepada para sahabatnya faqala lalu beliau bersabda alaihi salatu wassalam kala tidak demikian wallahi demi Allah la tamuruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar pasti kalian menegakkan amar ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar Latakhudanna ala yadis safi. Kalian mesti memegang tangan orang yang bodoh. Yadus safi, yadas safi. Ala yadis safi, tangan orang yang bodoh yang berbuat kerusakan, pegang tangannya. Wala alal haqi atra. Kalian mesti mengambil tindakan mengambil tindakan di atas kebenaran tadi. ao kalau tidak la yadribanallahu ala qulubi ba'dikum bi ba'din Allah akan timpakan atas sebagian kalian dengan sebagian yang lain summa yal'ankum kama la'anhum la'anahum kemudian kalian akan melaknat sebagaimana mereka kalian melaknat mereka. Hadis rawahu Abu Dawud. Demikianlah laknat turun ketika tidak adanya ingkar mungkar. Wallahu jalla wa ala qasa alaina. Oleh karena itulah Allah telah menceritakan kepada kita barakallahu fikum hada kisah-kisah tadi Bani Israel liajli anu nuhadzira. Tujuannya agar kita berhati-hati. Minal waqa' fi ma waqa'a fihi haula. Berhati-hati terjatuh sebagaimana terjatuhnya mereka Bani Israel. Sebagiannya berbuat mungkar dibiarkan. Menyembunyikan ilmu Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah. Dari kalangan Bani Israel innalladzina yaqtumun ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan agama wal huda dan petunjuk Allah mim ba'di ma bayyanahu linas. Setelah diterangkan kepada manusia fil kitab ulaika yal'anuhumullah mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah wa yal'anuhumul la'inun dan dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah makhluk-makhluknya Allah begitu ilaladina tabu kecuali orang bertobat wa aslahu memperbaiki diri wa bayanu menerangkan penyimpangannya Ahlul bid'ah menyembunyikan kadang hadis, wah hadisnya disembunyikan. Yang dikeluarkan hadis palsunya, nah, yang menguntungkan dia. Yang sahih disembunyikan. Kenapa? Tidak menguntungkan dia nanti. Barakallahu fikum. Maka ketika dia bertobat dari kebidahannya dari penyimpannya harus menjelaskan bayyanu Ayat ini menunjukkan laknat turun kepada mereka ahlu kitab dulu yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Makanya dalam hadis man su'ila ilmin